طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الدين أعزني الله جميعا Kita lanjutkan dari kita Masih dalam pembahasan masalah Rukun-rukun Al-amru bil ma'ruf Wa nahyu anil munkar tentang masalah rukun-rukun perintah kepada suatu kebaikan mencegah suatu kemungkaran di sini sudah kita sebutkan satu poin di antara rukun ingkarul mungkar di antara poin tersebut yang pertama kemarin apa? Yakub. Ewa. Mukallaf, muslim, qadir. Hendaklah orang yang mengingkari seorang yang mukallaf. Mukallaf. Maka kharaja min qali mukallaf keluar dari ucapan mukalaf di sini yang tidak termasuk siapa? Asabi, anak kecil. Ini anak kecil tidak terkena satu kewajiban perkara tersebut. Misalnya ada anak kecil ya, 5 tahun enam tahun melihat apa suatu kemaksiatan, ingkar, kemungkaran. Di sini nggak terkena suatu kewajiban yaitu ingkarul mungkar. Enggak termasuk dalam hadis man ra'a minkum mungkaran Maka rubahlah. enam anak kecil enggak tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ini ini hendaklah yang mengingkari orang yang mukalaf. Naam, orang yang mukalaf adalah orang yang balik. Naam, orang yang berakal. Ini orang yang sudah mukalaf. Yang kedua adalah muslim. Ini. Yang kedua, seorang yang muslim. Keluar dari kata-kata muslim apa? Orang kafir ya orang kafir jadi <clears throat> di sini tidak termasuk tapi sebenarnya ada pembahasan tersendiri masalah tersebut itu masalah apakah seorang kafir terkena hitob al-amr wa nahyu perintah Allah Ta'ala kepada mereka dan juga larangan Allah Ta'ala kepada mereka ini ini perkara yang khilaf para ulama jadi misalnya wakimu sholah kerjakanlah sholat kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau mungkin bayarlah zakat nah ini hitop-hitop seperti ini perintah-perintah ini Apakah masuk di dalamnya orang-orang kafir? Nah, masuk enggak? Masuk enggak imam? Masuk enggak? Masuk. Al-Razi. Ini ya. Jadi pendapat yang kuat, pendapat yang kuat jadi adanya syariat ini taklif. Nah, pembuangan syariat ini berlaku untuk untuk orang muslim dan juga untuk orang kafir. Nah ini apa dalilnya? Apa ayatnya? Disebutkan dalam satu ayat Allah berfirman, "Ma fi saqar?" Qalu lam musallin. Ini. Jadi tak kala ahlun nar penduduk neraka ditanya oleh ahlul jannah apa yang apa yang menyebabkan kalian nah masuk neraka sakor maka jawaban mereka adalah sungguh apa kami dulu ketika hidup di dunia tidak sholat ini kami nggak sholat kami nggak memberikan anjuran untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin terus nah ini, ini perintah ya untuk sholat kemudian untuk berbuat baik memberikan sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya perkara-perkara syarat Islam ini semuanya berlaku untuk muslim dan orang kafir nah cuma di sini nam sayang mereka sial mereka nam orang-orang kafir Takala mereka sholat layuk bal sholatuhu Takala mereka bersodakoh juga layuk bal sodakotuhu nggak diterima sodakoh sodakoh mereka Nah, Seandainya mereka sholat, seandainya mereka sodakoh. Sehi tak kalau mereka enggak sholat, tak kalau mereka enggak bersodakoh, tambah-tambah adabnya, siksanya bagi mereka. Ini sial kesialan mereka orang-orang kafir terhadap enam syariat ter, adanya syariat tersebut. <clears throat> Sehingga dalam satu ayat sebutkan enam wama man'ahum ayan tuqbala minhum nafakatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi ini dan tidaklah yang sebah mereka enam untuk diterima nafkah-nafkah mereka orang-orang kafir kecuali mereka karena ingkar dengan Allah dan Rasulnya ini apa yang mereka berbelanjakan harta mereka nafkah enam ke satu kebaikan enam untuk bangun-bangun mungkin suatu jalan-jalan yang baik membangun-bangun hal yang baik sifatnya ini tertolak Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kafir dengan Allah dan Rasulnya. Nah ini, ini yang rojih, yang kuat, nam bahwasanya at-taklif, ya, pembebanan syariat semacam sholat, nam atau mungkin berbakti kepada kedua orang tua atau mungkin sedekah dan sebagainya dari syariat-syariat Islam. enam itu berlaku semua orang. enam apakah orang Muslim atau orang kafir? Nah ini. Demikian. Kemudian yang qadiron, orang yang mampu. Ini orang yang mengingkari adalah orang yang mukallaf, orang yang muslim, orang yang mampu. Maka keluar dari kata-kata mampu, tidak orang yang tidak mampu. Tidak terkena satu kewajiban untuk apa al-amr bil nahi wal nahi anil munkar. Dirinya lemah, ya apakah fisiknya? Enam, apakah mungkin dia takut ketika nanti akan mengingkari adanya suatu bahaya yang akan menimpa pada dirinya. Tapi kita lanjutkan fa in maka jika dikatakan fil amri bil ma'ruf isbatun sultani sultanatin wabilayatin 'alal mahkumi 'alaihi walidhalika lam yathbut lil kafir al muslim ma'a qanihi haqqan wa yambahi alla yathbut li ahadi ra'iyah illa bitafiti min sultan maka jika dikatakan pada perintah enam satu kebaikan dan juga mencegah satu kemungkaran itu adalah ditetapkan bagi seorang pemimpin dan juga ditetapkan oleh penguasa atas orang yang ditunjuk atasnya ini ini jadi seandainya ingkar mungkar itu cuma haknya seorang pemimpin ini ya atau penguasa menunjuk kepada orang yang ditunjuk. Nah, untuk apa? Al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Falidzalika lam yasbut lil kafir. Oleh karena itu orang kafir nam tidak tetap enggak boleh nam untuk dijadikan sebagai wakil atas muslim. Jadi misalnya satu negara ya seorang pemimpin memberikan amanah ya kepada bawahannya kamu. Saya wakilkan kepada engkau wahai menteri misalnya, tapi orang kafir. Nah ini enggak bisa. Nah, enggak bisa. Harus orang yang muslim. Makoni hakon, bersamanya ada hak fayambahi alla yasbut lil ahadil ra'iyah maka sepantasnya enam tidaklah akan tetap bagi personilnya rakyat jelata kecuali dengan tahfidil sultan kecuali dengan apa diserahkan pada seorang penguasa nah ini ini pendapat sebagian yang mengatakan bahwasanya apa? Ingkar mungkar adalah satu kemungkaran. Secara mutlak itu adalah haknya seorang pemimpin, seorang penguasa. Ini pendapat, sebagian pendapat. Dan yang rojeh, enam, enggak harus pemimpin, tapi semuanya. Apakah seorang pemimpin, apakah seorang rakyat? Enam, ketika dia melihat suatu kemungkaran, maka ada taklif ya ada terkena satu pembebanan syariat untuk dia mengingkari kemungkaran ter tersebut sesuai dengan keadaanannya dia sesuai dengan kemampuan dia ketika dia mampu dengan tangan nah langsung dihancurkan ketika dia nggak mampu dengan apa lesanya menasehati ketika dia nggak mampu dengan hatinya nah, ini nah ini yang rajih adapun sebagian mengatakan harus seorang pemimpin yang mengingkari suatu kemungkaran tersebut. Boleh. Ketika enam, ketika kemungkaran-kemungkaran adalah yang sifatnya mungkin harus seorang pemimpin yang menghancurkannya. Rakyat tidak boleh. Semacam mungkin semacam diskotik-diskotik misalnya, tempat-tempat pelacuran. Nah ini, ini rakyat seperti kita-kita ini maka tidak berhak untuk menghancurkan tempat-tempat tersebut. Nah, karena kita nggak mampu. Nah, kita nggak mampu. Tapi kalau pemerintah, nah penguasa ini mampu, mereka punya kekuatan, mereka punya apa? pasukan untuk menghancurkan tempat-tempat ter tersebut. Nah ini. apa? yang yang benar. Kulla <clears throat> amal kafir famamnu'un min dalika. Kami katakan, nam Adapun orang kafir, maka famamnu tercegah dari perkara tersebut. Jadi perkara apa? Yaitu dijadikan sebagai wakil, dijadikan sebagai penguasa untuk mencegah satu kemungkaran. Diutus. 6. Untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat. Minal sultah wal is. Jadi adanya suatu apa kekuasaan dan kemuliaan. Nah ini. Jadi Hendaklah seorang pemimpin menunjuk seorang yang muslim, bukan seorang yang kafir. Wa amma ahadul muslimin fayastahiku fayastahiquna hadzal iz bid-din wal ma'rifah. Adapun perorangan kaum muslimin, maka mereka berhak enam atas kemuliaan ini. Mereka berhak enam bisa dijadikan sebagai wakil, sebagai wali untuk tugas-tugas semacam ter tersebut. Nah ini seorang pemimpin, ya seorang presiden, seorang khalifah, hendaklah dia memilih orang yang muslim untuk sebagai wakil untuk diutus ke suatu tempat untuk mungkin membungi, membungi tempat-tempat maksiat untuk menghancurkan tempat-tempat apa maksiat tersebut. Lain ini setiap muslim enam mereka berhak enam dipilih kemuliaan bagi mereka karena agamanya dan juga makrifah yang ada pada diri mereka <clears throat> kemudian wa'lam annal hisbata laha khamsu maratib dan ketahuilah bahwasanya al-hisbah laha pengaturan-pengaturan Nam adanya ingkarul mungkar. Tahapan-tahapan ingkarul mungkar itu memiliki lima tingkatan. Lima marotib. Yang pertama adalah at-ta'rif. Ini yang pertama. Kita belum masuk rukun yang kedua. Ya, kita masih merinci untuk rukun yang pertama. <clears throat> Yang pertama tentang marhalah, tentang marotib untuk pengaturan, untuk adanya satu ingkar mungkar. Yang pertama adalah at-ta'rif. yakni pengenalan. Yang kedua al-ma'ad. Nasihat dengan kalam yang lemah lembut. Ini semuanya ada lima. Ini ada ada lima. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama at-ta'rif. Nah ini. Merahlah yang pertama, tingkatan yang pertama adalah at-ta'rif. Pengenalan. Artinya apa? Ketika mungkin seorang yang berbuat suatu kemaksiatan atau meninggalkan satu kewajiban ini adalah satu kemungkaran, satu yang hal yang jelek. Maka langkah-langkah yang pertama Nam seandainya dia orang yang jahil, nam orang yang tidak mengerti, maka dengan cara at-ta'rif mengenalkan. Nam. Tidak dengan cara langsung hardik. Tidak tidak dengan cara langsung dibentak, tidak. Tapi dengan mengenalan, memberitahu itu adalah hal yang jelek. Nam, ketika dia menjalankan satu kewajiban, dinasehati, Mungkin ada ada seorang yang dia sholat, enam dia masih jahil, orang badui masih belum tahu hukum masalah hukum-hukum sholat. Sholat dia berbicara, enam sholat dia berbicara atau mungkin sholat dia dalam keadaan makan makan permen. Nah ini maka dikenalkan, enam dikenalkan hal tersebut bahwasanya inna hadis sholat Nam la yasluh fiha sayun min kalaminas. Sesungguhnya salat ini nam tidaklah baik di dalamnya sesuatu dari suatu ucapan-ucapan manusia, dari berbicara, nggak baik ketika dia salat. Dan juga ketika dia makan nggak baik ketika dia salat. Nam. Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu adalah di dalamnya tentang masalah tasbih, takbir dan juga bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bukan berbicara, bukan makan dan sebagainya yang sifatnya bukan ibadah. Nah ini, maka dikenalkan kepada orang ini orang yang jahil, orang yang belum mengerti tentang masalah hukum-hukum salat. Tidak dihardik langsung langsung dipukul tidak. Dimarah-marahi juga tidak lihat orangnya lihat orangnya ini ketika ada orang yang jahil nah jadi apa anzilun nas manasilahum dudukan mereka sesuai dengan proporsinya keadaan mereka bagaimana keadaan mereka ketika bodoh tapi ketika orang-orang yang alim nah ketika orang-orang yang sudah mengerti tentang ilmu Bagaimana Mu'ad bin Jabal ketika ingin diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW, Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Sungguh engkau ya Mu'ad akan datang pada mereka yaitu ahlul kitab yang mereka punya ilmu, yang mereka yang tentunya mereka akan mendebat kalian wahai Mu'ad. Maka siapkan diri kalian untuk menghadapi mereka. Ini, ini ketika apa Orang yang berbuat suatu kemaksiatan, kemungkaran adalah orang-orang yang berilmu. Maka siapkan ilmunya, siapkan nanti seandainya nanti mereka membuat subhat, seandainya mereka akan mendebat kalian. Nah, ini ini maka anzilun nas manazilahum. Siapa orang yang berbuat satu kemungkaran? Apakah dari kalangan orang yang jahil atau dari orang-orang yang berilmu? Nam. Likulli maqam makol ya setiap kedudukan itu ada pembicaraannya tersendiri tidak sama tidak sama jangan sampai salah penerapannya jangan sampai penerapan ketika dia mengingkar suatu kemungkaran <clears throat> ini yang pertama kemudian yang kedua wal wa'du bil kalamil latif itu adanya nasihat dan ucapan yang lemah lembut. Nah ini lemah lembut ketika berdakwah menyampaikan suatu kebaikan. Karena Allah Ta'ala, karena dalam satu sabdanya beliau bersabda, Innallaha yu'ti ala rifqi mala yu'ti alan unfi. Sungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat lemah lembut yang mana tidak diberikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat kasar ini Allah berikan satu kebaikan Allah berikan satu kelebihan kepada orang-orang yang dia lemah lembut dan tidak diberikan kepada orang-orang yang kebalikannya 6 maka narifku fi ila zanah wa may yunza'u tidaklah enam kelembutan adanya sifat lemah lembut pada diri seseorang enam kecuali dia akan menghiasinya kecuali dia akan menghiasinya adanya sifat tersebut tapi dan tidaklah ketika dia dicabut sifat-sifat tersebut kecuali akan apa membuat jelek orang tersebut. Leni nah, ini apa adanya lemah lembut ketika ingkar mungkar tidak serampangan tidak gegabah dan kita juga harus tahu bagaimana penerapan penerapan tersebut ketika dibutuhkan untuk apa keras ya keras ketika dibutuhkan lemah lembut ya lemah lembut nah walhasil lukuli makom makol anzilin nas manazilahum. Nah, ini yang perlu kita pahami. Setiap kedudukan ada pembicaraannya tersendiri, berbeda-beda. 6. Dan dudukanlah manusia mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Jangan sampai salah penerapan, jangan sampai salah mendudukkan orang tersebut. Baik. Yang bisa kita baca, wa alam bisawab ilahuna subhanallahi